bekerja sama dengan Kaktukat Studio dengan bangga mempersembahkan Ayo, bukti hari. Kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Ah, lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri kita bertarung sampai mati. Sadar Kusuma Dewi, jangan! Pelangi di atas lagah wangi. Pelangi di atas lagah wangi. Wangi di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit semangat! Kita perangi jalan kebenaran! Kita tumpas kangkara murka! Kita hancurkan Majapahit! Terus! naga wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, naskah karya S. Ijam, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. berlutut sambil menyatakan penyesalan mereka karena telah berani merampok Raden Patah. Mereka sangat menyesali perbuatan mereka, dan mereka pun berjanji tak akan mengulanginya lagi. Bahkan mereka berjanji akan meninggalkan dunia kejahatan, dan mereka akan mencari nafkah dengan cara-cara yang benar. Raden Patah tidak langsung percaya pada ucapan-ucapan dua orang lelaki berpakaian serba gelap tersebut. Kalian menyatakan tidak akan merampok lagi. Sedangkan kalian sudah biasa hidup dalam dunia kejahatan. Pakaian yang kalian kenakan sekarang pun masih berwarna gelap. Nah, apa aku bisa mempercayai ucapan-ucapan kalian? Sungguh Gusti, kami sungguh-sungguh menyesal. Jangan percaya omongan orang-orang semacam ini, Gusti Patah. Dia hanya bicara di bibir saja. Tidak pernah tulus sampai ke dalam hati. Orang-orang seperti ini sebaiknya dihukum berat atau dimusnahkan sekalian. Oh, ampun Gusti. Berilah kami kesempatan. Kami sudah benar-benar bertobat dan menyesali apa yang telah kami lakukan di masa lalu. Ah, itu karena kamu sekarang tertangkap basah. Sebenarnya kalian berdua mau merampok lagi, bukan? Ah, tidak, Gusti. Sungguh. Kami hanya sekedar ingin membuntuti rombongan Gusti Pata. Mana mungkin kami berani merampok rombongan yang jumlahnya demikian besar? Hmm, jawabanmu masuk akal juga. Tapi aku masih tetap meragukannya. Baiklah, Kali ini pun aku mengampuni kalian. Kalian berdua boleh pergi. Duh, ampun Gusti. Kami, kami jangan disuruh pergi. Kalian berdua tidak perlu mendapatkan hukuman. Tapi kalian harus segera meninggalkan rombongan kami. Sudah, sana pergilah. Dan jangan melakukan kejahatan lagi. Ampun Gusti. Justru kami tidak ingin pergi. Kami ingin ikut bergabung bersama rombongan Gusti Patah. Apa katamu? Kamu ingin bergabung? Iya. Iya. Kalian ingin mengikuti rombonganku menuju alas wangi. Apa maksudmu? Ah, Gusti, kami ingin membuktikan bahwa kami benar-benar telah menyesal. Dan kami sangat terkesan melihat sikap Gusti Patah. Sewaktu kami rampok beberapa saat yang lalu, kami sungguh-sungguh merasa malu. Kami merasa menjadi sangat kecil dan tidak berharga di hadapan Gusti Pata. Karena itu Gusti, izinkanlah kami mengabdikan diri kami, jiwa raga kami, untuk kebesaran nama Gusti Pata. Biarkanlah, izinkanlah kami bergabung bersama rombongan. Wah, wah, celaka Gusti. Kalau di tengah-tengah rombongan ada orang-orang seperti ini, Bagaimana jadinya? Kita tidak bisa tenang meneruskan perjalanan. Kita juga tidak bisa tenang melakukan ibadah. Apalagi lima hari lagi kita harus menghadapi bulan Ramadan. Wah, jangan Gusti. Lebih baik suruh mereka pergi. Duh, ampun Gusti Patah. Berilah kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Kami ini orang-orang yang rusak. Orang-orang yang sudah bobrok dan hancur. Berilah kami kesempatan untuk menebus dosa-dosa kami. Izinkanlah kami berkabung bersama rombongan Gusti Mata. Sebenarnya aku sudah mengampuni kalian berdua. Aku senang mendengar kalian menyesali perbuatan kalian di masa lalu dan berjanji akan berbuat baik di masa-masa yang akan datang. Tapi keinginan kalian bergabung bersama rombonganku mana mungkin bisa kululuskan. Uh, jadi Gusti Patah tidak mengizinkan. Uh, sebentar. Hmm, Bagaimana menurut pendapat Paman Bonang? Dua orang ini ingin bergabung bersama rombongan kita. Mereka adalah bekas kawanan rampok. Katanya mereka sudah menyesal dan ingin berbuat kebajikan. Menurut Paman, apakah sebaiknya mereka kita terima? Ataukah kita lepaskan saja? Begini, Gerpata. Kebetulan sekali saya pernah mempunyai pengalaman yang mirip kejadian ini. Saya pernah dirampok. Waktu itu saya baru saja pulang dari sembahyang Jumat di Masjid Kudus. Tiba-tiba di depan saya muncul seorang laki-laki gagah perkasa. Kumisnya tebal dan cambangnya lebat. Matanya tajam melotot ke sana kemari. Eh, ternyata laki-laki itu bermaksud merampok saya. Anehnya, ia merampok hanya sendirian saja. Walaupun begitu, rampok yang satu ini sangat ditakuti karena kekejamannya. Setiap kali merampok orang, pasti orang itu langsung dibunuh. Hartanya dirampas untuk bermain judi dan bermain perempuan serta berbuat maksiat yang lain-lain. Pokoknya hidupnya mursal, ugal-ugalan, tidak punya aturan, mau menang sendiri dan tidak punya tujuan hidup. Waktu itu dia berbuat kasar sekali dan membentak-bentak saya terus-menerus. Saya lalu katakan bahwa saya tidak punya harta benda. Tapi kalau dia menginginkan barang berharga, maka saya suruh dia memetik buah kolang kaling. Dia menengus keras, tapi kemudian menurut dan mau memanjat pohon kolang kaling. Saat buah kolang kaling dipetik dari tangkainya, nah disitulah turun hidayah Allah pada rampok yang satu ini. Mendadak buah kolang kaling berubah menjadi emas. Rampok berangasan itu ketakutan lalu meluncur turun dan menjatuhkan tubuhnya di depan kaki saya. Selanjutnya dia meratap-ratap minta ampun dan minta izin menjadi murid. Saya pun lalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Kemudian dia berguru pada saya dan ternyata mempunyai bakat yang sangat besar untuk mempelajari ilmu tasawuf. Kalau para santri saya soal syariah saja ya <laughs> masih belum beres bertahun-tahun. Maka rampok ini baru beberapa bulan saja sudah melihat hakikat kehidupan. Siapakah rampok itu namanya, Paman? Sebenarnya dia putra seorang bupati. Namanya Raden Syahid. Tak kalah jadi rampok, dia terkenal dengan sebutan Berandal Lokajaya. Dan setelah khatam membaca Al-Quran, setelah fasih membahas ilmu fikih dan ilmu kalam, setelah tuntas mempelajari tasawuf, Beranda Lokajaya terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Sekarang dia sedang sibuk mengemban amanat menyebarluaskan agama Rasul di sepanjang sungai Opa dan sungai Progo. Nah, Gerpata, apa yang baru saja saya sampaikan hanya sekedar merupakan contoh. Kita kaum muslimin jangan mudah menghakimi orang kita tidak akan pernah tahu apa rencana Allah. Kita jangan sampai menutup pintu hidayah Allah yang akan dibukakan untuk hati seorang manusia. Penglihatan kita sebagai manusia sangat terbatas, tak lebih jauh dari sejengkal tangan kita sendiri. Sedangkan penglihatan Allah tak terbatas. Allah maha melihat, pandangannya maha tembus, tak ada yang tak kelihatan olehnya. Sekarang keputusan mengenai dua orang rampok ini saya serahkan sepenuhnya pada Ger Patah. Silakan. Baiklah. Terima kasih Paman Bona. Eh, uh, oh ya? Siapa namamu? Ampun, Gusti. Nama hamba Surawangsa. Hmm. Kamu? eh uh, nama hamba Kasan Ngali, Gusti. Hasan Ali? Uh, bukan, Gusti. Kasan Ngali. Oh. Orang-orang biasa memanggil hamba Kikasan, Kasan. Ngali. Hmm. Kamu orang Muslim? Uh, ah, Inggi Gusti. Hamba orang Islam. Hamba sudah dihitan sejak kecil. Hamba juga menikah secara Islam. Kau mengerjakan sholat? Uh, sholat? Uh, kadang-kadang, Gusti. Uh, saum. Uh, puasa. Kau mengerjakan puasa di bulan Ramadan secara benar? Uh, pernah juga, Gusti. Iya, pernah. Saya pernah puasa di bulan Ramadan. Tapi di hari-hari awal saja. Tidak sampai selesai, Gusti. Tapi saya sering kali bertapa di lereng Gunung Kawi. Islam tidak ada hubungannya dengan bertapa dan lereng gunung manapun. <sighs> Ini bagaimana, Paman Bonar? Kalau perkara Surawangsa, saya kira sudah cukup jelas. Sebab dia memang bukan orang muslim. Jadi belum tahu tata cara hidup sebagai orang muslim. Karena itu dia tidak melanggar apapun. Tapi kalau yang ini, si Kasan Ngali ini, harus saya apakan? Memang perkara Kasan Ngali dan Surawangsa berbeda, Ger. Kasan Ngali sebagai muslim, kesalahannya tumpuk undung sudah bertumpuk-tumpuk. Dia tidak mengerjakan sholat, tidak berpuasa, bahkan melakukan hal-hal yang sifatnya musyrik. Di samping itu, dia mencari nafkah yang haram, merampok harta benda orang, jerih payah orang. Kalau dibiarkan hal seperti ini, bisa merusak citra agama Islam di tanah Jawa, Kirpata. Lalu apa dia harus kita usir? Kita tolak ikut bergabung bersama rombongan. Jangan, Gar. Sebab dia orang muslim, maka kita harus menyelesaikan perkaranya. Kasan Ngali? Iya, Gusti. Hati-hati Kasan Ngali. Kau sedang ditanya kanjeng Sunan Bonang. Bicara yang benar, jangan ngawur. Inge. Inge, Gusti. Sebagai orang muslim, pasti kamu tahu hukuman apa yang akan dijatuhkan pada kawanan rampok. Uh, ah, tahu, Kanjeng uh, ah, Sunan Bonang. Apa? Hukumannya apa bagi seorang perampok? Uh, hukuman mati, Gusti. Nah, hukumannya mati. Iya. Apa sekarang kamu sudah siap mati? Tuh, Gusti Kanjeng Sunan. Ampuni hamba. Hamba memang rampok sialan. Tapi sebenarnya hamba merampok demi menghidupi keluarga hamba, Kanjeng Sunan. Itu bukan alasan Kasan Ngali. Justru untuk menghidupi keluargamu, kamu harus mencari rezeki yang halal. Bukan barang rampokan. Kalau keluargamu kamu beri makan hasil rampokan, maka keluargamu nanti akan tumbuh menjadi orang-orang yang rusak. Makanan hasil rampokan akan menyatu dalam darah keluargamu dan kamu bersama keluargamu tidak akan pernah hidup tenang. Duh, Kanjeng Sunan. Hamba menyesal sekali, Kanjeng. Kalau memang hamba harus dibunuh, hamba sekalipun belum siap, hamba akan menurut saja Kanjeng Sunan. Biarlah hamba mati untuk menebus dosa-dosa hamba yang berat ini, Kanjeng Sunan. Hmm, baiklah, Kasan Ngali. Bisa saja kami menjatuhkan hukuman mati padamu. Tapi kalau hal itu kami lakukan, siapa yang menanggung beban keluargamu? Pasti mereka nanti akan menjadi beban orang lain. Karena itu untuk kali ini, perbuatanmu bisa diampuni. Kanjeng Sunan, Terima kasih, Kanjeng. Hamba berjanji. Hamba berjanji akan berubah, Tidak usah kamu berjanji apa-apa di depan kami. Berjanjilah pada dirimu sendiri. Tapi begini, Kasan Ngali. Walaupun kau bebas dari hukuman mati, tapi tetap harus mendapat sanksi. Ya, kanjeng. Kau harus tetap dihukum. Dihukum apa, Kanjeng Sunan? Garpatah, Anggar yang harus memberikan hukuman pada orang ini. Sebab Anggar adalah pimpinan kafilah. Anggar harus bisa memberikan keadilan pada dia. Harus bisa mendudukkan perkara di tempat yang seadil-adilnya. Monggo, silakan Ger. Terima kasih, Paman Bona. Kasan kali, Dalam Gusti Patah. Sebagai seorang Muslim, kamu telah melakukan banyak kesalahan banyak dosa. Dosa pada dirimu sendiri, ya. pada keluargamu, pada masyarakat, khususnya sesama muslim, dan juga pada Allah. Kamu tahu itu? Tahu, Gusti. Dan kamu tahu bahwa kamu harus dihukum. Tahu, Gusti. Kamu tahu bahwa seharusnya kamu dihukum mati. Tahu, Gusti. Nah, sekarang dengar. Karena kelapangan hati Kanjeng Sunan Bonang. Karena kebijaksanaan beliau. Kau tidak perlu menjalani hukuman mati. Namun begitu, kau tetap harus dihukum. Sekarang dengarkan baik-baik hukuman yang akan kujatuhkan kepadamu, Kasangga. Lebih-lebih bekas rampok yang bernama Kasan Ngali. Wajahnya pucat pasi dan kakinya gemetaran. Namun begitu, tampaknya dia berusaha untuk tetap tabah dan tegar. Kepalanya ditundukkan dalam-dalam sambil mulutnya komat kamit membaca doa. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-57 Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi yang kali ini didukung oleh para pemain Suryadin sebagai Sunan Bonang, Nanang sebagai Raden Patah, Bambang Jeger sebagai Abu Kaum, Rifki dan Azhari sebagai perampok, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Hukuman apa yang akan diberikan Raden Patah kepada salah seorang kawanan rampok yang bernama Kasan Ngali? Saudara pendengar, Silakan mengikuti kisah selanjutnya pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.